Dan kita masuk kepada pasal yang kedua sifat sahur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita masuk kepada masalah yang pertama puasa itu hukumnya sunnah. Setelah kita bahas semua pendalilannya, tinggal menjelaskan beberapa perkara. Kembali yang mentas. Bismillah. Al-Mu'allif kitabih al akbar as-sahihah في أحكام صيام رمضان الفصل الثاني السحور المسألة الأولى حكمه مستحب كما قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وجاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة tapi hadir masalah tetap dan makna bahwa hukum dari sahur itu sunnah, mustahab, mandubah, laisa hatman au biwajibin. Dan pendalilannya datang dari Al-Quran dan sunnah. Adapun Al-Quran telah disebutkan di matan hadis nomor 186 wa wasrobu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-qaitul abyadu minal faitil aswadi minal fajr. Wajah pendalilan bahwa al amr wa kul wasrobu perintah dengan tirun amr ini tidak memberikan makna wajib. Lianna al-amr ba'dal hawad. Adapun kisah tentang al-hadr hadis dari al-bara ibnu azib bahwa asal pertama puasa itu dalam bentuk al-wisol diharamkan untuk sahur maka terjadilah yang terjadi di mana seorang sahabat dalam keadaan pingsan di siang Ramadan. Dikarenakan dia tidak melaksanakan berbuka puasa dikarenakan tertidur, maka puasa jenis pertama di saat turunnya perintah puasa adalah dalam bentuk al-wisol, sehingga sahabi Al-Ansari di sini, Qais ibnu Sirmah, tidak bisa makan di malam Ramadan. Yang akhirnya dia di siang hari menjadi seorang tukang, tukang bangunan, maka dia terjatuh pingsan. Karena tidak berbuka di siang di malam hari dan di siang hari pun dalam keadaan bekerja keras. Kemudian diturunkan ayat di antaranya waktu luas kata ya yatabayana lakum al-khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal sajri maka makanlah dan minumlah. Sampai kapan? Sampai terlihat benang putih di ufuk timur dari kegelapan, benang putih di ufuk timur dari kegelapan dari fajar. Maka inilah batas dari waktu sahur dan ayat ini menjadikan pendalilan sahur itu adalah perkara yang sunnah. Karena kaidah masuk kepada perkara kewajiban jika datang setelah lapar hadar yutidu baro'ah al-asliyah. Kembali kepada hukum asalnya. Seperti ucapan Allah, faidah halal tumpas kodi. Maka jika kalian telah bertahlul, maka kalian berburu. Maka berburu di sini yang diinginkan meskipun fi'lun amr tetapi arada bihi al-irsyadi. Karena ada padanya kepentingan dunia. Idah halaltum fastadu. Maka yang diinginkan perintah di sini bukan perintah wajib. Tetapi maknanya adalah perintah yang irsyadi yang kembali kepada marafat Di saat manusia berburu, maka dia mendapatkan ada Adapun hukum yang menjadi wajib setelah tahallul maka di sini al ayah tidak menjadi pendalilan wajib. Bukadalikah nawaitul wakulu wasobu. Filun amr di sini tidak memberikan makna wajib karena datang setelah al hadr Selesai dari pendarilan ayat Al-Quran, kemudian dari hadis. Yang pertama datang dari Anas mutafakun alif. haru fa'inna fi syahri barakat. Jika ditanya juga tentang permasalahan ini bagaimana beristidlal dengan lafaz amr haru. padahal hukumnya sunnah. Jawabnya lafaz tasaharu di sini al amr yufidu bihi al irsad karena ada manafik duniawi ya. inna fi sahur barakah menunjukkan ada keutamaan duniawi ya. Apa itu? Orang yang melaksanakan sahur di saat sedang puasa, maka dia mendapatkan barokah. Barokah ada dari segi mu'inan. Sahur takwiyah. Bahwa sahur itu akan membantu untuk menguatkan badannya. Untuk melaksanakan salat lima waktu ke masjid untuk melaksanakan bekerja, mencari nafkah untuk sesuap nasi anak dan istrinya, maka ini yang diinginkan dengan tasaharu haru keinafisah ribarokah ada amr bukan amr perintah wujud tetapi amr irsadi untuk kepentingan duniawi Maka kemudian penulis beristijal dengan hadis yang kedua hadis Abi Hurairah yang mana dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad serta Abu Razak dan Abu Awanah di Mustahadnya dari jalan Ibnu Abi Layla an apa an Abi Hurairah. Maka di sini syaratnya baik karena Ibnu Abi Layla Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Abi Layla Sayyidul Hibr. Namun telah datang mutaba'ah diriwayatkan oleh Imam Abu tabrani di Mu'jamul Kabir dari Ya'qub Ibnu Apa dari bapaknya Apa dari Abi Hurairah. Maka Ya'qub ibnu Atha baik. Adapun bapaknya Atha imam. Dan begitu pun datang jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam as dan Nasai dari jalan Mansur ibnu Abdul Aswad an Abdul Malik ibnu Sulaiman an Abdul Malik ibnu Abi Sulaiman an Atha an Abi Hurairah. Maka di sini juga menjadi pendalilan tentang jalan yang lain selain dari Yakub ibnu Aqo. Alhasil sanad ini mempunyai mutabah yang terakhir dari Imam at dan Abu Nu'aim di Akbar Asbahan dari jalan Su'bah an Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah. Adapun sanad yang terakhir maka semua rijalnya tipe. Maka hadis ini hadis yang sahih dari jalan Abi Hurairah yang terakhir. Kemudian beristidlal juga penulis dengan lapat yang sama. Pasah haruka inna fi sahri barakah di hadis yang ketiga. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Yang mana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Saibah dari jalan Ibnu Abi Layla. an Atiyah Al-Aufi an Abi Sa'id. Maka di sini sangatnya baik karena Muhammad Ibnu Abdurrahman ibnu Abi Laila telah terdahulu Sayyidul Hikr dan adapun Atiyah ibnu Sa'id al-Aufi maka dia do'ifun dan mudallis dan si'i. Kemudian datang riwayat yang keempat dari Turah ibnu Iyas. Yang mana Surah Ibnu Iyas seorang sahabi juga meriwayatkan dengan lafaz tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Maka asar dari Qurah Ibn Iyas dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dari jalan Uqbah Ibn Mukrim Ahbarana Mu'ad Ibn Asad Ahbarana Kathir Ibn Abdullah An Mu'awiyah Ibn Qurah Maka di sini semua rijalnya kita kecuali Kathir Ibn Abdullah yang mana dia adalah Kathir Ibnu Abdullah Ibnu Amr Ibnu Auf. Yang do'if. Maka hadis surah Ibnu Iyas do'if namun bisa naik kepada derajat yang sebelumnya. Adapun hadis yang kelima an rajulin min ashabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lafaz amarnya sama tasahharu. Namun setelah itu disebutkan walau aswatun min ma'in. Meskipun hanya satu teguk dari air. Maka di sini menjadi pendalilan tentang keutamaan untuk sahur. Meskipun seteguk dari air. Karena apa barokah? Dan tadi kami sebutkan barokahnya kembali kepada badan perkara duniawi. Ia akan bermanfaat bagi orang yang berpuasa di saat sedang sahur di siang harinya agar tidak lelah dan capek saat bekerja. Dan yang kedua, barokah mengikuti sunnah Nabi dengan makan sahur. Sehingga tasaharu meskipun dengan satu teguk air. Tetapi dia itu barokah. Hadis yang kelima dari rajul min ashabi Nabi. Maka hukumnya majhul huna mayadu. Rajul mubham min ashabat la yadur fil isnad karena sahabat kulluhum udul Wahada akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Abdul Razak. Keduanya dari jalan Khalid Al-Hadza. An Abil Walid Abdullah bin Harith Al-Ansari dari sahabat min ashabin Nabi. Maka di sini syaratnya sahih. Dan Hadis yang ke-6 An Abdullah bin Amr qala Rasulullah wasallam tasahharu walau bi jur'atin min ma'in. Lafaznya juga sama. Lafaz tasahharu di sini filun Amr seperti terdahulu dari 6 hadis yang sebelumnya, 5 hadis yang sebelumnya. Namun di sini bedanya di ujungnya disebutkan meskipun satu teguk air. Maka hadis ini dari Abdullah bin Amr diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abu Nuaim Al-Asbahani dari jalan Muhammad bin Bilal. Haddatsana Imran Al-Qattan an Qatada an Uqbah Ibnu Wasad an Abdullah bin Amr ibnu As. Maka hadis ini dhaif dikarenakan Imran ibnu Al-Qattan. Dikarenakan Imran Al-Qattan bahwa Imran Ibnu Daud Al-Khattam, Sayyidul Fitr. Dan juga ada kepada yang Mu'an'an Huna. Maka di sini sanadnya baik. Namun bisa terangkat lafaz tasaharu dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian dilapor yang setelahnya penulis di sini tidak lagi beristidlal dengan lafaz tasaharu karena lafaz tasaharu sudah lewat di sini penulis beristidlal dengan keutamaan dari puasa karena keutamaan dari puasa menunjukkan bahwa afwan, keutamaan dari sahur menunjukkan bahwa sahur itu sunnah. Karena perbuatan-perbuatan yang baik Allah berikan keutamaan-keutamaan, Nah, maka keutamaan-keutamaan ini menunjukkan bahwa perkara itu dicintai oleh Allah. Sehingga dijadikan perkaranya sunnah. Maka disebutkan di hadis yang ketujuh Abi Sa'id Al-Khudri. Dari pendalilan sahur itu hukumnya sunnah. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri seperti di mana disebutkan berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam as-sahuru akluhu barakah. Bahwa sahur itu makanannya diberkati. Salat tada'uhu. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Maka jangan meninggalkan makan sahur. Berahman tasahar. Sahih. Tasahartum. Abdullah tasahartum. Hmm? Maka walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in meskipun seseorang hanya mempunyai air untuk diminum maka sahurlah. Fa inna Allah jalla wa ala di sini syahidnya keutamaannya. Yang kedua selain tadi barokah, yang kedua adalah fa inna Allah jalla wa ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakkirin. Keutamaan yang kedua selain dari barokah Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alal mutasakkirin. Memberikan salawat kepada orang-orang yang sahur. Ini keutamaan dari sahur yang menjadi pendalilan tentang sunnahnya bersahur. Maka hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ismail an Hisham Abu Stuwai ada Yahya bin Katsir, Yahya bin Abi Katsir an Abi Rifa'ah an Abi Sa'id. Maka sanad ini dhaif dikarenakan Abu Rifa'ah Ibnu Auf majhul. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Katsir dan Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Saudan namun tidak ditaufik oleh para ulama satupun. Maka disebutkan Al-Hafidh bahwa dia makbul dan mempunyai mutabah di jalan yang lain dari Imam Ahmad dari jalan Ishaq ibn Isa Haddatsana Abdurrahman ibn Zaid dan abihi an Atta ibn Yasar dan Abi Sa'id Al-Khudri. Maka sana ini pun baik karena Abdurrahman ibn Zaid Ibnu Aslam saya al Maka dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan dan ucapan keutamaan bahwa Allah dan malaikatnya memberikan salawat kepada orang-orang yang sahur naik kepada derajat hasan. Adapun lafaz yang sebelumnya Fa'inaki sahur telah diikuti oleh hadis-hadis yang terdahulu dari Anas dan yang lainnya. Dan begitu pun di hadis yang terakhir, hadis Ibnu Umar yang disebutkan oleh penulis di dalam matan. An Ibnu Umar kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatuhu ataupun inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin bahwa Allah dan malaikat-malaikatnya memberikan salawat kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Dikeluarkan oleh Imam Al-Qabrani di Mu'jam al-Kabir dan Ibn Hibban dan Ar-Ruyani di Musnadnya dari jalan Abdullah bin Ayyash Ibn Abbas. Dan Abdullah bin Sulaiman at tawir An-Nafi' An Ibn Umar. Maka di sanad ini sanad yang Baik. Tidaklah dari yang meriwayatkan dari Nabi kecuali Abdullah bin Sulaiman al tawil Dan dia dalam keadaan masturul hal. Hadisnya Hasan. Tidak ditaufik kecuali Ibn Hibban saja. Maka Abu Hatim mengatakan hadis hadis munkar. Di sini hadis yang berkesendirian rawi yang majhul. Dinamakan mungkar Adapun dari segi lapor tidak mungkar karena telah datang hadis yang terdahulu. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al mutasakirin. Maka hadis ini bisa terangkat kepada derajat paling sedikit Hasan Libairi dengan hadis Abi Sa'id yang sebelumnya. Maka di sini menjadi Pengadilan bagi kita bahwa sahur itu hukumnya sunnah. Dengan pendalilan Al-Quran dan juga dengan pendalilan hadis-hadis yang kami sebutkan barusan dan dipilih oleh penulis dimasukkan dua hadis terakhir dari Ibnu Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri tentang keutamaan orang yang berpuasa. Keutamaannya Allah dan Rasulnya memberikan salawat. Maknanya doa-doa kebaikan kepada orang-orang yang sahur. Maka di waktu sahur itu ingat Allah memberikan salawat dan malaikat-malaikatnya. Sehingga kalian bangun sahur meskipun sesuap dua suap nasi, meskipun tidak didapat kecuali dengan soto ayam ataupun daging ayam kecuali ya. Maka tidak apa-apa. Makan saja. Ada pun pendalilan dari ijma bahwa sahur itu mustahab. Ini pendalilan yang ketiga seperti dinyatakan oleh Imam An-Nawawi di Sahih Muslim dan Ibnu Mundir di Al-Ijma dan Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mughni dan yang lainnya. Saya nukilkan di sini dari tiga ulama saja cukup. Satu pun cukup. Ibnu Mundir di Al-Ijma, Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mughni dan Imam An-Nawawi di Syarh Muslim menyebutkan semuanya bahwa ijma sahur itu hukumnya sunnah bukan wajib. Sebelum kita tutup pelajaran kita dan masuk kepada masalah yang kedua tentang kapan waktu sahur dan kapan sebaiknya waktu sahur dan sebagainya itu di pelajaran yang akan datang. Maka sebelum kita tutup di sana ada hadis-hadis yang ditinggalkan oleh penulis tidak dimasukkan kepada sanad. Maka telah datang hadis dari Abi Sa'id al-Iskandaron sahabatnya tersebut dikeluarkan oleh Al-Harith di dalam musnadnya dan Ali Ibn Jaid di dalam musnadnya dari jalan Bahar As-Saqqa Akhbarani Imran Al-Qasir An Abi Sa'id Al-Iskandaron Kata Rasulullah SAW Al-jamaah barakah. Wasarid barakah. sahur barakah. Tasaharu fa'innahu yazidu fil kuwa wa huwa sunnah. Tasahar walau bijur'atin min ma' atau ala jur'atin min ma' tasaharu salawatullah ala mutasahirin. hadis ini lafadznya gamblang. Dan lafadz-lafadz yang gamblang seperti ini seakan-akan buatan manusia. Seperti itu para ulama mengetahuinya. Karena ucapan Nabi kebanyakan tingkat padat. Maknanya menyeluruh. Di sini diperinci. Satu-satu. Al-jamaah barakah. Makan berjamaah barakah. Wasarid barakah. Makanan yang dimakan sarid atau sarid. Makanan musabbal dari Allah, Daging dengan kubus barakah. Ya sahur barakah. Ya sahur yazidu kuwah menambah kekuatan. Disebutkan juga wahwa minas sunnah. Terperinci sekali. Kasaharu walau jujur atin min hadid. Min, eh, min ma'in. Wa tasaharu salawatullah alal mutasahirin. Satu hadis digabung semua lafad-lafad yang ada di dalam hadis. Ini dari tanda-tanda hadis ini tidak sahih. Maka ini telah dihukumi oleh para ulama dengan kedoifan. Karena Dahar ibnu Saqqa yang tadi sebagai rawi, wahua ibnu Kunaiz matruk telah ditinggal hadisnya. Dan lapat-lapat seperti ini bagi para ulama merasakan kedoifannya dengan jelas. Karena lapat-lapatnya rohid. Tidak seperti lapat-lapat Nabi yang pendek dan bersikap umum jami'ul kalim. Kalau di sini seakan-akan dibuat-buat. Dan para ulama menjauhi lafaz ini, hadis ini karena dari jalan Bahar Asyaqa dan dia makruh. Dilemparkan hadis-hadisnya ke tong sampah. Maka di sini menjadi pendalilan pula bahwa telah datang hadis dari Abi Sa'id Al-Iskandarani namun penulis tidak menoleh padanya. Maka kita jelaskan di sini bahwa di sana banyak hadis-hadis yang ditinggalkan oleh penulis tidak dimasukkan kepada matanya. Kenapa? Karena syarat dari penulis al-akhbar as-sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih saja. Maka syarat-syarat seperti ini sangat baik menyebabkan hadis-hadis yang tidak masuk syarat sahih ditinggal. Apalagi hadis ini pun jiddan. Dari Bahar Ibn Saqqa wa matruk kullama wujida rawi matruk huwa haditsun jiddan au kadzab wa ba'u hadits, fa hadithuhu maudu ba'ifun jiddan maka mungkin ini yang bisa kita berikan di pelajaran hari ini yang mana pelajaran hari ini pelajaran penutupan dari permasalahan sifat sahur Nabi dari masalah yang pertama bahwa hukum dari sahur itu adalah sunnah, mandubah, mustahabbah, bukan wajib. Pendalilannya Al-Quran wa sunnah wal ijma' ونكتفي إلى هنا وجزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم سبحانك اللهم وبحمدك